semoga kita tetap dalam kemuliaan jadi penghujung kehidupan kita dalam keadaan mulia husnul khatimah amin ya rabbal alamin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mustahil kita akan mampu menghitungnya. Siang ini sama-sama kita tafakuh fiddin, memahami agama Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang menyapa kita. Sebagaimana tema yang tadi sudah disampaikan terkait bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa menggapai kebahagiaan baik kita sebagai pribadi atau dalam kita berkeluarga. Secara umum dalam Al-Qur'anul Karim ketika ada sebagian manusia berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang meminta kepada Allah agar diberikan oleh Allah kebaikan, kebahagiaan di dunia dan dia di akhirat kelak tidak mendapatkan bagian apapun. Jadi ada sekelompok manusia yang hanya meminta untuk kehidupan, kesenangan kebaikan dunia saja. Allah Subhanahu wa taala meluruskan ayat berikutnya. Wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat ini sangat familiar sekali ada dalam surah Al-Baqarah di ayat keberapa Pak? Ayat ke baru tiga menit sudah sepi begini. Ayat keberapa Pak? Ini cukup memprihatinkan kalau sudah sepi begini. Karena ini bukan khutbah Jumat, ya, saya boleh interaktif ya Pak ya. Setuju? Kalau khutbah Jumat kan khutibnya saja yang boleh bicara. Sampai-sampai ada jamaah yang ketiduran khutbah pertama mendengarkan, khutbah kedua lewat tidur. Begitu komat berkumandang protes ya Pak, mohon maaf Jumatannya nggak sah. Kenapa? Khutbah kedua belum disampaikan. Rupanya protes dikira eh khutbah dua belum disampaikan, gak taunya tertidur rupanya dia. Jadi yang nggak sah itu yang tidur itu bukan Jumatannya. Al-Baqarah ayat berapa Pak? Udah kalau nggak bisa jawab biar cepat jawabannya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Biar cepat ini. Ya. Al-Baqarah ayat ke-201. Dan di antara mereka ada yang minta kepada Allah, ya Rabb kami berikan kepada kami kebaikan kebahagiaan kehidupan dunia dan kebaikan kehidupan akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Inilah doa yang dibenarkan. Dan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang mufassir muda, menafsirkan hasanah kebaikan dunia, kebahagiaan dunia adalah ditandai pertama kalbun syakir. Kalbun syakir, hati yang senantiasa terus bersyukur kepada Allah SWT. Pribadi kita, keluarga kita, bisa tercapai kebahagiaan, kebaikan dunia saat kita dan keluarga kita terus bersyukur atas nikmat yang menyapa kepada kita. Dan syukur itulah yang kita akan merasakan betapa nikmat dalam menjalani kehidupan. Sejujurnya, nikmat Allah begitu banyak. Dan mustahil kita bisa menghitung nikmat itu. Sehingga saat kita mendengar ada satu kisah seorang syekh usianya sudah cukup tua, saat diberikan oleh Allah ujian, pendengarannya tidak berfungsi, harus dioperasi. Selesai operasi harus membayar dengan bayar yang mahal. Ketika mendapatkan tagihan, lihat struk tagihannya menangis, saya tersebut. Ya saya kenapa engkau menangis? Kalau mahal masih bisa dicicil bayarannya. Bukan permasalahan bisa dicicil atau tidak. Terbayang dalam benak saya, pendengaran saya yang kurang bisa bermanfaat buat diri saya. Ketika dioperasi harus dapat tagihan sekian besar bayarannya. Sementara penglihatan, tangan, anggota tubuh saya ini sehat dan tidak ada struk tagihan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saja kalau ada struk tagihan dari penglihatan kita, harus bayar kepada Allah, mesti berapa yang seharusnya bayar? Free semuanya. Makanya saya terkena, Terkesan saat Allah berikan sakit pendengaran ini. Menjadi saya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Taala. bisa bayangkan hadirin kalau harus bayar semua kita atas nikmat yang menyapa kita ini. syekh. Syekh tidak ada bedanya dengan ustadz, tidak ada bedanya. Ustadz, jangan ada kelompok manusia yang bedain ustadz itu cirinya istrinya satu. Kalau kiai istrinya lebih dari satu. Kalau syekh istrinya banyak. Contohnya siapa? Syekh Puji Jadi itu pengklasifikasian seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Karena juga ada ustadz istrinya lebih dari satu. Ya. Ada nggak? Wih, ada yang jawab nih? Ada ya? ya? Coba kita bisa bayangkan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Makanya bersyukur itulah kata kunci. Dan itu yang akan menghadirkan kebahagiaan. Allah sudah menjadikan pada kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid jika kamu bersyukur pasti Allah akan tambahkan nikmat. jika kamu tidak bersyukur sesungguhnya azabku sangat pedih Allah tidak mengatakan aku kurangi nikmat Allah sebut azab itu sangat penting. Azab maknanya di sini sesuatu yang memang menjadikan hadirnya hilangnya kebahagiaan, tersiksa. Tersiksa. Allah tidak mengatakan dikurangi tapi tersiksa, disiksa oleh Allah. Azab akhirat Allah alam hanya Allah yang tahu. Azab dunia sudah dirasakan orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Dia akan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan apa yang dia dapatkan. Syukuri. 20 juta bersyukur lebih baik daripada 5 juta tidak bersyukur. Betul? Istri 4 bersyukur lebih baik daripada satu tidak bersyukur. Benar? ngomong doang aja kagak berani pak benar benar syukur yang kedua al al al azwaj salihah kebahagiaan kesenangan kebaikan dunia tandanya adalah pasangan yang baik pasangan yang baik Sebagaimana banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata azwaj. Yang sering terjemahkan dalam terjemahan dalam Quran itu istri-istri. Dan terjemahan lain juga adalah pasangan. Nah, saya pernah sampaikan doa dalam surah al quran Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rab kami berikan kepada kami istri-istri. Nah, ketika diterjemahkan istri-istri ada saat itu saya ceramah karyawati yang protes. Dan saya itu selalu doa itu. Surah Al-Furqan 74 itu selalu saya baca. Nah kalau saya perempuan belum nikah, ya, saya minta istri-istri, nggak cocok dong tadi. Minta istri-istri padahal wanita belum nikah berarti nggak cocok nggak cocok tajir saya bilang memang Quran memiliki keutamaan yang sangat besar di dalamnya memiliki banyak makna di antaranya makna al azwa juga adalah pasangan berarti kalau istri menginginkan pasangan seorang suami yang baik yang saleh kalau seorang suami juga ingin mendapatkan istri yang salehah. Inilah pasangan. Ketika kita mampu menerjemahkan, ketika kita mampu mewujudkan pasangan dalam keluarga kita, sebagaimana pasangan di dalamnya adalah saling melengkapi. Insya Allah kebahagiaan dunia akan terwujud. Keluarga akan terjaga. Keluarga akan harmonis kalau perannya saling melengkapi kekurangan. Betul saat kita belum menikah, calon istri kita mungkin tidak ada celah. Bagaikan melihat pemandangan dari kejauhan. Gunung dari jauh dilihat begitu indah. Begitu sudah sampai ke gunung. Begitu dekat kita menapaki gunung itu. Betapa banyak onak dan duri. Banyak bebatuan. Wah ternyata gunung seperti ini. Dulu dilihat waktu belum masih jauh. Uh hebat benar. Ya Pak ya. Pak. Waktu belum jadi bini itu Pak. Istri kayaknya. Uh. Gak ada celah sedikit mohon maaf tentu saja bawahnya bau nggak bang kagak kalau sekarang nggak tentu saja dicari-cari ya, dulu awal-awal panggilannya kan AA hmm. ada apa II AA hmm. ada apa II II hmm. mau nah. ini <laughs> dulu-dulu itu begitu wangi gitu. disinilah hadirin yang dimuliakan Allah Pasangan itu harus siap menerima. Tidak hanya menerima kelebihan, tapi kekurangan. Makanya saat kita mampu menerima kekurangan pasangan kita dan dijadikan sebagai sarana untuk kita bersabar. Jadikan wasilah untuk kita untuk mencari kebaikan pahala di sisi Allah, di situ pasti akan terasa bahagia dan Makanya dalam surat An-Nisa Allah SWT memberikan satu taujih: wa asyurhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asya'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira maka pergaulilah dengan baik maka apabila kamu tidak menyukai pada istrimu ini bersabarlah. Pasti ada kekurangan yang ada yang tidak kita syukuri pada pasangan kita. Bersabarlah. Bisa jadi istri. Banyak bicaranya. Dan memang seorang istri mesti banyak bicara dibandingkan diri kita. Dan seorang suami memang harus siap menjadikan peluang untuk mendapatkan pahala. Sehingga Rasulullah SAW pernah saat pulang Aisyah curhat sampai hampir satu jam penuh. Begitu setia Rasulullah SAW mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri. Subhanallah. Begitu juga. Umar bin Khattab dan Antu. Manusia yang ditakuti setan. Begitu istrinya bicara di depannya didengarkan. Kalau dijadikan buku mungkin berapa jilid, tapi didengarkan luar biasa. Belum dengan anak-anak kita. Pertanyaannya Pak, kita siap mendengarkan istri saat kita pulang capek Pak? Siap? Ini baru 10 menit sudah dikat. Ini anak udah nungguin pengen curhat sama bapak. Udah bilang capek. Cukup Bapak sudah paham. Subhanallah. Ini Bapak belum dikasih tahu sudah paham duluan. Jangan kaget saat nanti ditanya, nak udah sholat, au gelap begitu. Oh au gelap pak ya, habis bapak berangkat gelap pulang gelap gelap. Ditanya nggak pernah, ya bapak kita ingin curhat nggak pernah didengarkan. Ini mohon maaf. Padahal kalau kita tahu Al-Hujurat menyebutkan nggak boleh wanita mengolok-olok wanita lain. Karena apa? Disebut wanita. Karena wanita memiliki potensi besar untuk mengolok-olok. Karena lebih banyak potensi bicaranya daripada laki-laki. Suami kan sedikit pak bicaranya pak. Betul nggak pak? Pak. Astagfirullahaladzim. Betul? Sebentar lagi selesai ceramahnya pak. Ini mohon maaf. Kalau bapak-bapak ditanyakan to the point jawabannya. Pak mau kemana? Mau ke depan? Dari mana? Dari belakang. Singkat nggak? Coba kalau istri ditanya, mau kemana? Mau ke pasar? Disebutin satu-satu yang mau dibeli. Padahal nggak nggak termasuk yang ditanyakan, tapi di, dijelaskan. Subhanallah. Bukan kekurangan. Konsep Quran menyebutkan kalau kau melihat ada kekurangan pada pasanganmu itu bersabarlah karena Allah akan memberikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Waj'alallahu fihi khairun katsir. Kebaikan yang banyak kalau kita bersabar. Nikmati kekurangan itu sebagai peluang untuk kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluarga akan tetap bahagia. Karena memang mohon maaf, istri pun sama melihat kita pasti ada kekurangan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, yang ketiga adalah ciri kebahagiaan, ciri kebaikan dunia ada al auladul abrar, anak-anak yang berbakti. Jadi keluarga yang mampu mencetak anak-anak yang berbakti. Keluarga yang mampu mencetak anak-anak yang saleh, salehah kurota a'in baru keluarga yang disebut keluarga yang bahagia. Gak apa-apa sebelas anak kita hafal Quran semua. Lebih baik daripada dua anak telar semua. Nauzubillah min mendingan sebelas soleh soleha lebih baik. Amin. Amin. Nah, karena kan Rasulullah nanti bangga dengan anak keturunan yang banyak. Walaupun prinsip orang beda-beda, ada yang bilang dua anak lebih baik. Ada yang bilang dua anak lebih baik. Tergantung. Dua anak lebih baik. Bisa dipahami Pak? Betapa pentingnya anak yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Karena Bapak Al-Quran menyebutkan beberapa hal yang harus jadi perhatian besar Anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga ini. Kita harus perhatikan. Kita harus didik dengan sebaik-baiknya. Al-Quran sudah mengingatkan ada berapa tipe anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, A'udzubillahimmanasyaitanurajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا واستغفروا فإن الله غفور رحيم Orang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Allah mengingatkan Antuwalakum istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Waspadalah ini hadirin. Siapapun tidak menginginkan ini. Tapi orang beriman diingatkan jangan sampai istri kita dan anak-anak kita menjadi musuh. Artinya anak kita menjadi penghalang. Anak kita anak yang tidak saleh, tidak saleh. Mohon maaf kalau ada anaknya tidak soleh, berbuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, sekarang ada kadang-kadang kreatif tapi salah, bikin grup namanya Gosnek, anak muda Gosnek, golongan suka nekat. Kreatif tapi salah. Kalau berbuat nekat, kira-kira yang disebut pertama ini ketua RT-nya siapa nih? Ketua DKN-nya siapa nih? yang disebut ketua DKM apa orang tuanya pak? Pak? Astagfirullahaladzim, dipanggil nggak ada yang jawab. Halo? Ini khusus semua bagaimana? Yang disebut orang tuanya apa ketua DKMnya pak? Kedua orang tuanya Anak bisa menjadi musuh. Anak bisa menjadi nampak membawa nama buruk kedua orang tua. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya jangan sampai anak kita biarkan. Jangan sampai anak kita tidak didik. Karena kelak Al-Zubillah bisa menjadi musuh. Allah juga ingatkan kata innama amwalukum wa auladukum fitnah والله عنده أجر عظيم Sesungguhnya harta-hartamu Anak-anakmu hanyalah ujian bagimu Cobaan bagimu Dan di sisi Allah ada pahala yang lebih besar Allah ingatkan harta kita, anak-anak kita itu ujian bagi kita. Banyak orang yang memahami bahwa saat kita berkeluarga, belum kunjung seorang anak itu sedang diuji. Tapi sedikit orang yang memahami bahwa saat Allah hadirkan anak itu bagian daripada ujian. Jadi jangan kita sampai salah persepsi saat kita diberikan anak bukan bukan itu bukan sebuah ujian, itu adalah ujian. Ada yang diuji berapa lama menikah. 50 tahunan ada tetangga saya. Belum punya anak. saya, Alhamdulillah, anaknya baru 6. Baru 6, Alhamdulillah. Ada yang lebih dari itu? silahkan Asal soleh solehah, amin. Diuji, tapi saat sudah kajian juga diuji. Ada pahala Allah yang lebih baik dan lebih besar. Dengan apa salah satunya memberikan sarana, harta dan anak kita pahami amanah ujian itu. Maka kita jadikan, kita kerahkan agar anak kita, harta kita sesuai sang pemberi amanah. Anak kita menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kita lolos dan lulus dalam mendidik anak-anak kita. Karena kelak yang akan meneruskan, yang akan menggantikan kita adalah mereka. Investasi yang berharga. Sebagaimana Rasulullah menyetarakan investasi yang disebutkan idza matabnu adam inqata amaluhu ya, disebutkan ya, bila anak Adam itu meninggal maka terputus kecuali tiga kata sodakatun jariah ilmi yuntafa'u bih awaladin salihiyat ula. Jadi setara dengan harta yang sudah kita sedekahkan, sedekah jariah. Kemudian ilmu yang terus memiliki nilai manfaat bagi diri keluarga masyarakat. Jadi ilmu yang bermanfaat setara dengan anak yang saleh telah mendoakan kita semua. Apalah artinya hadir? Kalau kita meninggalkan harta banyak anak kita S1 S2 selesai S3 selesai S1 Pak jangankan S2 S3 S1 aja dingin ya Pak ya S1 udah dingin belum S1 ya. S1 dingin ya coba bangga dengan gelar doktor yang seterusnya tapi apalah artinya semua saat kita terbujur kaku anak kita tidak bisa mendoakan kita. Tidak bisa menyolatin kita. Nauzubillah min. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah. Kita semua berharap ya, anak-anak kita sebagai ujian buat kita telah lulus menjadi anak yang soleh soleh. Yang betapa hebatnya anak itu disebut al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia hartamu dan anak anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Anak-anak kita lah kebanggaan kita. Namun ingat hadirin jangan sampai hanya kebahagiaan, kebanggaan di dunia saja. Harus telah berbuah kebahagiaan akhirat. Karena sering saya sampaikan sebelumnya di sini si keluarga jelas Al-Furqan ayat 74 agar kelak anak keturunan kita menjadi kurota ayun Surat At-Tahrim ayat 6 agar telah kita berusaha tuang husakum ahlikum narot Diri dan keluarga kita terbebas tidak tersentuh api neraka. Amin. Dan yang ketiga surat At-Tur ayat 21. Kita orang yang beriman diikuti kebaikan kita oleh anak-anak cucu kita yang beriman. telah bareng-bareng di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Subhanallah. Ini yang harus kita kerahkan seluruh potensi kita agar bisa terwujud itu semua. Tapi tentunya masyarakat muslimin jamaah sekalian mendidik anak yang berbakti, anak yang soleh. Bagaimana doa berharap anak keturunan kita menjadi penyejuk pandangan tentunya tidak hanya melalui doa. Ada upaya maksimal kurikulum Tarbiyatul aulad, pendidikan anak sudah sangat jelas di dalam surat Luqman, ya surat Luqman, hadirin, surat Luqman bisa dilihat. Halo? Surat Luqman, kurikulum pendidikan anak ya. Dari penanaman akidah, ya, akhlak, ibadah dan seterusnya. Ada nanti silakan lihat di surat ke-31. Ya, 31. Surat sebelumnya tetangganya surat Arum eh, surat surat 30 terus ke atas sampai Al-Fatihah ya. Surat pertama. Alhamdulillah hadirin sudah hafal semua. Al-Fatihah sudah hafal semua Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 31 32 As-Sajdah sampai ke atas 114 anak alhamdulillah jamaah sudah hafal semua. Bukan begitu Pak? Alhamdulillah. Anas. Jadi surat Luqman ada kurikulumnya. Jadi kalau sekarang disampaikan mungkin terlalu lama ya. Tapi saya akan sentuh sedikit tentang metodenya. Metode kurikulumnya ada, metodenya sebagaimana Dr. Abdullah Nasuhulwan dalam eh, buku Tarbiyatul Islam, ya, Tarbiyatul Aulad Islam disebutkan ada metode yang disebut al hadah Jadi kurikulum sudah ada, metodenya juga harus jelas. al hadah apa, Pak? al hadah Pak? Halo? Jadi kalau kolbun sakit itu kan hati yang bersyukur. Hati bahasa Arabnya apa Kolbun. Hati-hati. Hati-hati. Kolbun kolbun. Oh, mantap juga bahasa Arabnya nih nah, nanti kalau anak berangkat sekolah nah kolbun kolbun di jalan nah gitu. Oh, mantap juga bahasa Arabnya. Jadi al-adah itu artinya pembiasaan. Metode sudah ada apa? Kurikulum sudah ada, metodenya Pembiasaan sedini mungkin anak-anak kita. Biasakan untuk sholat. Biasakan untuk berakhlak yang baik. Biasakan anak-anak kita untuk memiliki tauhid yang mantap. Makanya larangan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Tanamkan anak kita untuk anti syirik. Sehingga ada berita-berita penggandaan-penggandaan tidak terpengaruh ada sebagian kan ada yang terpengaruh penggandaan kemarin tuh pak kasus berita penggandaan sampai ada yang ingin menggandakan istri pak menggandakan istri akhirnya bukan menggandakan istri menjandakan istri akhirnya jadi janda istrinya nauzubillah min anti syirik biasakan sedini mungkin sedini mungkin mungkinkah sudah di imunitas sedang lahir diperdengarkan kalimat tauhid walaupun masih dipertanyakan tentang kedudukan hadis diperdengarkan azan dan di iqamat itu masih diperdebatkan namun sisi manfaatnya sangat besar demikian pula diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an kalimat-kalimat yang baik itu bagian modal besar ini hadir yang dimuliakan Allah termasuk ibadah sholat. Sedini mungkin anak kita dibawa untuk sholat berjamaah dan seterusnya. Beral kedua, metode kedua. Apalagi seorang ayah sebagai kiada, sebagai kolam pemimpin dalam rumah tangga. Karena ini sangat perannya sangat besar sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin. betapa hebatnya pemimpin sampai disebut ya kalau bapak-bapak lihat ada di Quran ada surat namanya Ali Imran. Apa artinya Ali Imran, Pak? Keluarga Imran. Padahal kalau Bapak lihat sebagaimana ayat Innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Di Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Ingat, ada kata keluarga Imran. Coba nanti Bapak lihat di surat Ali Imran. Besarnya seorang anak dari keluarga Imran itu ternyata Imronnya sudah wafat. Ya. Makanya nanti doanya di ayat ke-35 surat Ali Imran itu diantaranya disebutlah Imrota ya Imran. Jadi istrinya Imran yang disebut. Yang mendidik, yang berdoa, ya, Istrinya lima. Namun yang terkenal bapaknya. Nah, pertanyaannya kira-kira apa nih Pak? Pertanyaannya kenapa bapaknya yang disebut padahal ibunya lebih punya peran besar mendidik putrinya. Namanya siapa Pak? Anaknya Imron namanya siapa Pak? Bukan Imron tetangga Bapak, bukan. Siapa namanya Pak? Maryam peran besar seorang ibu mendidik Maria. Tapi yang terkenal Imron bapaknya. Kenapa Pak? Karena jasa buah didikan seorang pemimpin rumah tangga, karya besar seorang suami mencetak istrinya menjadi istri yang soleha sehingga mampu mencetak anaknya menjadi soleha. Itu yang penting. Makanya bapak-bapak kita taklim nih parenting tiap hari Selasa. Pertanyaannya pada diri kita, kita ini sebagai suami punya karya besar untuk mencetak anak istri kita. Pertama, istri kita menjadi istri yang soleha. Siapa? Ini kalau nggak dijawab diterusin ceramahnya sampai jam 2 sekalian. Siapa? Terima kasih jawabannya. Ini kalau dijawab kan lega. Tat, gimana tat kalau istri saya nggak soleha? Sementara ada yang soleha belum menikah. Itu jawabannya menikah. Ya, terserah Bapak nih jawabannya Pak. Ya, tugas Bapak untuk mensolehkan istri. Itu tugas besar. Karena karya besar seorang suami adalah istri yang solehah itu. Itu yang paling penting. Tapi istri saya gak hafizo. Sementara ada hafizo gak nikah-nikah. Gimana solusinya tapi? Gampang. Istri bapak susu, suruh masuk perguruan tinggi Islam. Ya, yang di situ ada hafalan Qur'annya. Nah, udah solusi itu. Nanti ada dua kebaikan. Pertama apa? Istri bapak akan jadi hafizah. Yang kedua, istri bapak akan muda terus. Walaupun sudah punya cucu, panggilannya mahasiswi. Ya, kan kuliah, mahasiswi terus. Jadi hafizah dan muda terus biniknya. Bisa dipahami Pak? kalau gini mah paham benar ya. Jadi mohon maaf, peran tiada pemimpin sangat besar termasuk keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan kalau lihat Bapak-bapak ada ayat ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya ya, Innallaha Allah din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putranya bahwa sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu yaitu agama Islam, agama Allah al-Islam. Maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wasiat ini ternyata dilanjutkan termasuk oleh putranya Nabi Yakub diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya, apa yang diwasiatkan? Mau tak duduk mimba deh, apa yang sembah, kamu sembah sepeninggalku. Anak-anaknya menjawab apa? Anaknya menjawab akan menyembah kepada Allah. Dan yang menarik ya apa ada disebut apa yang disembah oleh bapak-bapakmu disebut nenek moyangnya Ibrahim Ismail Ishak padahal menyebut nama saya menyembah Allah sudah cukup tapi mesti menyebut menyembah apa yang disembah oleh bapak dan oleh kakek-kakeknya coba disebut nama ayah dan kakeknya bukan tanpa makna ayat itu Mohon maaf. Karena saking begitu bangganya terhadap karya besar yang dibangun oleh ayah dan kakeknya. Mohon maaf, kalau orang jadi kebanggaan sering disebut nggak Pak? Bapak punya istri tiga. Oh, istri apa? Anak aja contohnya nih Pak. Pak, contohnya istri apa anak? Lo oh, tersenyum doang, saya butuh jawaban bukan senyum. Anak aja ya, ya realistis aja, tat apa sih? Jadi kalau anak kita tiga, ketika kita bicara pada saudara kita, berbincang-bincang, terbanyak porsi pembicaranya adalah anak yang paling kita banggakan. Betul apa benar? Pasti. Karena bangga menjadi bahan pembicaraan kita terus. Masya Allah. Pertanyaannya sama. Jadilah kita orang tua seorang ayah yang menjadi kebanggaan anak kita banyak saya punya ayah. Hmm, seperti begini. Masalahnya khawatir anak kita kecewa dengan kita. Aduh, kok saya bisa punya ayah kayak begini ya? Kok bisa ya lah ya, Astagfirullahaladzim. Kecewa saya. Uzubillah min Selama ini banyak orang yang kecewa dengan anaknya. Banyak. Waduh, kecewa saya. Ini kayaknya nih ketukar di rumah sakit nih bocah. Ada yang bilang, malu-maluin papa. Kenapa? Malu. Ini muka papa mau taruh di mana? Ya terserah papa mau taruh di mana. Loh, emang enak kira-kira begitu. Ya, pernahkah kita mengintrospeksi bisa jadi anak kita kecewa dengan kita? Keluarga Nabi Ibrahim keistimewaannya. Hebatnya bangga dengan ayah dan kakek-kakeknya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang menjadi kebanggaan. terus bangga. Sehingga akan terus disebut, dikenang. Dan memang diikuti. Karena al kedua, metode kedua ini penting. Keteladanan dari orang tua. Allah menyinggung walaupun ayatnya terkait dengan karakter orang Bani Israel yang disebut dalam Quran nurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tajnuna alkitab afala tahkinun Mengapa kamu menyuruh pada orang lain untuk berbuat kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Bukankah kamu sudah baca Alkitab? Apakah kamu tidak berakal? Mental manusia hanya menyuruh kepada orang lain, kepada anak, anaknya untuk berbuat baik. Sementara kita orang tua. Tidak bisa mencontohkan apa yang kita suruh kepada anak-anak kita. Disinggung oleh Allah di penghujung ayat itu. Apakah kamu tidak berakal? Ini kalau bahasa kita kayak mental calo pak. Ya, kalau calo kan biasanya nyuruh doang ya pak ya. Oh, masuk. Itu calo kemana? Di situ aja kemana-mana. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kegagalan kita mendidik anak kita. Anak kita banyak menyuruh kita tidak bisa mencontoh. Ini petunjuk yang luar biasa. Teladan itu lebih baik. Ya, keteladanan lebih baik daripada sekedar ucapan. Ini udah habis waktunya, Mas. Belum. Sampai jam 1. Ini jamnya enggak jalan-jalan dari tadi sudah. Di situ aja enggak jalan-jalan ya. Kalau jalan bahaya, banget. Yang ketiga apa Pak? Al-ajru. Apa al-ajru Pak? Al-ajru adalah berikan reward. Berikan ya. Apa istilah reward bahasa kita Pak? Hadiah. Hadiah tidak mesti harus bentuk materi. Hadiah tidak mesti harus bentuk uang. Apresiasi untuk anak-anak kita yang akan menjadi lebih semangat lagi. Itu juga diupayakan harus Saat sesuai harapan anak-anak kita. Melaporkan apa yang sudah diperjuangkan oleh hargai dia hargai Coba. dia akan bangga dengan kita dan dia akan lebih semangat lagi al uqubah terakhir sangat ikat, berikan punishment yang mendidik pada anak-anak kita. Komitmen dalam kita mendidik anak-anak kita dengan hukuman yang mendidik bukan hukuman yang menyakitkan fisik. Jika komitmen itu ada dalam keluarga, metode ini akan bisa menghantarkan anak-anak kita dengan kurikulum yang ada. kurikulum terbaik adalah kurikulum yang ada dalam Al-Quranul Karim bukan pendapat pakar. pakar belum tentu benar. Benar tidak yang paling kita pahami harus merujuk pada Al-Quran Sunnah. Ini hadirnya dimuliakan Allah SWT sehingga insya Allah metode ini akan menghantarkan anak-anak kita sesuai harapan kurotakan. Dan itulah keinginan kita semua. Amin. Jangankan bapak-bapak nih yang dengerin ceramahnya, saya yang ceramah insya Allah orang yang soleh. Ya, jangan kita orang soleh pasti ini anak keturunan kita menjadi orang yang soleh. Orang tua yang tidak soleh pun, ya mohon maaf, gak mungkin dia bilang nah lanjutkan perjuangan bapakmu nak. Dan ya, dia bilang nah jangan kamu seperti bapakmu, kamu harus lebih baik dari bapak. Itu keinginan orang tua. Apalagi kita. Al-aulad abroh ini menjadi idam-idaman kita semua. Anak-anak yang berbakti, yang telah meninggal kita akan melanjutkan apa yang kita lakukan. Salah satu investasi yang telah akan berbuah pahala terus tidak pernah terputus walau kita sudah tiada nanti. Ini hadirin yang dimuliakan Allah ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Ini yang ketiga baru ya. Ada tujuh sebenarnya. Kalau diterusin bisa jam 2 enak yang dengerin ya. ya yang ceramah, ya, yang ceramah juga harus kondisinya bisa memahami kondisi jamaah. Ya, jamaah sudah terlihat capek, lelah, ya. Udah uh, saya lihat udah pengen pulang dari tadi, pengen pergi dari tadi. Bukan begitu Pak? Katakan sejujurnya, tidak ada dusta di antara kita. Jadi sudah terlihat capek kelihatan. Oh belum ya? Nah, tambah satu lagi. Serius nih, belum ya? Alhamdulillah. Al-malul halal. Ya. Yang berapa? Empat. Harta yang halal. Harta yang halal. Ketika masuk dalam keluarga kita. Itu yang telah akan menghadirkan kebahagiaan. Seberapapun besarnya. Besar itu relatif. Betul gak Pak? Yang penting kan cukup ya. Cukup untuk beli mobil. Cukup untuk berangkat haji, ya. Cukup. Cukup untuk nikah lagi. Ya, silakan kalau berani ya. Sudah siap? Siap diusir? Oh, siap diusir. Ya. Cukup. Makanya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Udah tahu terjemahnya Pak? Ini perlu terjemahkan nggak nih? Udah mau saya ceramahnya nih, perlu terjemahkan nggak? Sehingga bahasa Arabnya pada di luar kepala semua ini bahasa Arab, kita sudah pada lewat semua bahasa Arab. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu. Pertama adalah takwa. Karena takwa ini adalah pintu kebaikan. Masuk takwa juga akan memudahkan rizki kan? Wa may yattaqillah yaj'al Wa yarzuqhu min haitsu la Allah akan berikan bagi orang yang bertakwa itu jalan keluar dari seluruh permasalahan yang ada. Berkeluarga punya masalah ya Pak? Pak, sebelum dijawab-jawab, kan pertanyaannya keras, jawabannya keras nih. Kita punya masalah apa dalam keluarga Pak? Bapak dipulang, lihat istri nggak sesuai harapan, masalah nggak? Aduh, udah pakai daster kemarin, udah bau dideketin kentut lagi, kan masalah itu. Ini bukan pengalaman saya nih Pak. Ini mati masalah. Selesai, insya Allah. Dan Allah akan berikan rezeki tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Itu takwa luar biasa. Minta kepada Allah Rasulullah mencontohkan berikan kepada kita. Well, ya, al-afaf. Waktu al-afaf. Pertama, Allahumma selalu kalau huda dulu ya, mohon maaf, petunjuk, takwa, kemudian wal Apa itu sifat? Sifat untuk menjaga kesucian di diri. Menjaga kesucian diri. Dan salah satu di dalamnya dalam kita berkeluarga ada proses tasjidul pembersihan jiwa untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Dijaga ya Allah terus. Ya Allah dijaga mudah-mudahan. Makanya solusinya Pak Rasul memberikan solusi kalau Bapak melihat perempuan di luar sana menarik hati Bapak segera pulang temuan istri Bapak. Temuan istri Bapak. Nah, karena ada apa yang ada pada perempuan itu ada pada istri kita. Bisa dipahami maksudnya Pak? Dia dijaga terus. Walhina apa walhina? Cukup kekayaan. Tapi kaya di sini diterangkan oleh Rasulullah. Ya. Laisal hinaan asrafil arad walakinal nafas. Bukanlah orang yang kaya itu adalah kaya harta, tapi orang yang kaya adalah kaya jiwanya Seberapa pun yang dia punya, jiwanya merasa cukup. Itu yang nanti akan hadirnya ketenangan. Makanya hadirin, harta yang halal ini akan menghadirkan ketenangan, kebahagiaan, ya, Sakina dan seterusnya akan hadir. Kemudian merasa cukup dan kita tidak merasakan apa kegelisahan dalam rumah tangga kita seberapapun penghasilan kita. Tentunya banyak duit lebih baik, hati kita kaya itu lebih sempurna daripada nggak ada duit hatinya miskin ya. Nauzubillah min. Nah, makanya doa itu penting. Nah, mudah-mudahan harta yang menyapa kita, harta yang bisa menghadirkan kayaan jiwa, itu harta yang hak halal. Amin ya rabbal alamin. pun ya. Itu saja mohon maaf ya nggak mungkin tujuh-tujuh disampaikan jam satu sudah nah, jam satu sudah nah, kita lihat ada di masjid kita karena ya kita rujukannya satu jam yang ada di masjid ini bukan jam bapak-bapak nanti kalau jam bapak nanti terjadi kilafiah di antara kita ya. itu saja mohon maaf nggak ada tanya jawab ada yang bertanya nggak ada alhamdulillah sudah paham semua nah itu indikator kebahagiaan sekaligus ya kiat kita untuk bisa menggapai kebahagiaan itu, insya Allah dengan itu akan bisa terwujud. Baik kita sebagai keluarga maupun keluarga. Dan ingat, sebagai tiada pemimpin keluarga, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan sekecil apapun nikmat, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Semalatus alimna yawma idin anin na'im. Ingat nikmat yang menyapa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kan sepat ikan gabus berenang di air dingin lebih cepat lebih bagus khawatir bapak-bapak udah pada keburu dingin cukup cukup alhamdulillah ikan hiu makan kobis I love habis jadi cinta saya full ya mudah-mudahan sampai di akhirat nanti diikat dengan iman kita amin insyaallah amin ya rabbal alamin alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh